Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang mansubatul asma yaitu keadaan dinasabkannya isim-isim dan secara khusus kita akan membahas salah satu kelompok dari mansubatul asma yaitu al-munada. Al-munada. Taib, sebelum kita memasuki penjabaran dari al-munada ini, maka alangkah baiknya kita melihat definisi dari munada ini. Kita perhatikan bahwasanya munada adalah isim yang disebutkan setelah huruf nida. Kami ulang bahwasanya munada adalah isim yang disebutkan setelah huruf nida. Sedangkan huruf nida itu sendiri adalah huruf yang digunakan untuk memanggil. Jadi seandainya kita melihat di sana ada huruf nida, kemudian ada isim setelahnya, maka isim setelahnya itu dapat kita tebak dia adalah sebagai munada. Dan secara umum munada ini dia mansub ya, munada dia mansub karena munada termasuk salah satu kelompok dari mansubatul asma. Sehingga apabila kita melihat adanya salah satu dari huruf nida kemudian kita menemukan isim setelahnya, maka secara umum isim setelahnya adalah mansub. Karena kita melihat ya secara umum dia adalah sebagai munada. Baik, kita lihat contohnya, misalnya kita buat contoh yang sederhana. Ya Abdullahi, ya wahai hamba Allah. Di sini ia adalah sebagai huruf nida, yaitu sebagai huruf yang digunakan untuk memanggil. ya ya, wahai ya, kita terjemahkan dengan wahai. Kita lihat di sana ada isim setelahnya yaitu abda ya, abda. Dia kita harokati dengan fathah ya karena dia mansub ya, dia mansub. Ya abdombahi ya, ya abdombahi ya. Baik, kemudian contoh yang kedua, kita lihat di sana ada contoh ya naiman istaikid. Wahai orang yang tidur, bangunlah. Di sini ada huruf nida ya ya, ya wahai. Dan terletak kata setelahnya yaitu naiman dia mansub karena dia adalah sebagai munada ya ya naiman istaikid wahai orang yang tidur bangunlah nah ini adalah gambaran singkat tentang munada sekali lagi Munada adalah isim yang dia diletakkan setelah huruf nida. Secara umum, isim yang diletakkan eh, setelah huruf nida maka dia mansub. Secara umum demikian. Baik, kita akan melihat tentang huruf-huruf nida itu sendiri. Apa saja sih yang termasuk huruf-huruf nida? Baik, di sana ada beberapa huruf-huruf nidah. Yang pertama adalah a ya atau hamzah a ya. A ini dia mempunyai fungsi sebagai alat untuk memanggil akan tetapi dia memanggil dari jarak dekat saja ya. A ini mempunyai kekhususan dia digunakan untuk memanggil jarak dekat. Jadi nggak perlu teriak-teriak ya, jarak dekat saja. Contohnya misalnya A Abdullah uktub. Ya, wahai Abdullah tulislah. Ya, mungkin Abdullah cuma terletak di depannya. Misalnya ada seorang guru ya berhadapan dengan muridnya yang bernama Abdullah, maka dia memanggil si Abdullah tersebut untuk menulis ya, maka dia menggunakan salah satu huruf nida untuk memanggil jarak dekat yaitu A ya. Dia menyatakan apa? A Abdullah uktub ya. Abdullah uktub wahai Abdullah tulislah ya, ini sekali lagi a atau hamzah digunakan untuk memanggil jarak dekat kemudian ada huruf-huruf nida yang lain yaitu aya haya dan ai ya, sekali lagi aya haya dan ai Huruf-huruf nida ini digunakan untuk memanggil jarak jauh. Jadi jarak antara si pemanggil dengan yang dipanggilnya ini cukup jauh ya, cukup jauh ya. Mungkin perlu dengan teriak ya, mungkin perlu dengan teriak. Intinya jarak antara si pemanggil dengan yang dipanggilnya itu jauh. Contohnya misalnya, Ayah Abdullah, hal tasma'u sawti? Wahai Abdullah, apakah engkau mendengar suaraku? Ya. Ini si Abdullah ini tidak berada di hadapannya secara langsung ya mungkin di seberang sana ya maka untuk memanggilnya kita menggunakan huruf nida ayah ya kita menggunakan huruf nida ayah ya di sini contohnya ayah Abdullah hal tasma'u sauti wahai Abdullah apakah engkau mendengar suaraku ya, seperti itu baik itu kelompok huruf nida yang kedua. Maka di sini ada huruf nida ya, ya, ya. Nah ini lebih fleksibel. Ya, ini dapat digunakan untuk memanggil jarak dekat ataupun jauh. Jadi nggak usah bingung-bingung. Kalau misalnya pusing memilih huruf nida, pakai saja ya nggak salah seandainya kita menggunakan untuk jarak dekat ataupun jarak jauh ya sama saja nggak kita salahkan iya ya, lebih fleksibel ya iya makanya sering muncul orang yang memanggil itu menggunakan iya karena ini lebih fleksibel bisa digunakan untuk jarak dekat bisa pula digunakan untuk jarak jauh ya contohnya misalnya ya Abdullah asri wahai Abdullah cepatlah ya mungkin saja Abdullah tepat berada di hadapannya, mungkin saja Abdullahnya jauh di seberang sana ya, supaya lebih cepat datang misalnya. Ya, intinya ya ini lebih fleksibel, bisa digunakan untuk jarak dekat ataupun untuk jarak jauh. ya demikian mungkin sudah dapat dipahami gambaran global dari Al-Munada ini.